Adapun ganti daripada wudu dan mandi besar itu adalah bercari tayamum. Bila seseorang sulit mendapatkan air atau bila seseorang tersebut sakit yang menyebabkan dia kalau dia berwudu atau dia mandi besar dengan air maka dia akan jatuh sakit bahkan dia akan binasa maka diperbolehkan orang tersebut ada rukhsah dalam agama itu ada keringanan di mana dia boleh bertayamum nah, cara-cara nah, bertayamum sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Imam Ghazali dikatakan tayamum ini hanya membutuhkan dua kali pukulan saja jadi pukulan pertama itu namanya nagel turab ya nagel turab adalah memindahkan debu dari bawah dipindahkan di tangannya kemudian dia usapkan pada wajahnya itu kali pertama dengan niat nawaitu istibahata fardhu shalah itu kali pertama pada pukulan kedua dipukul lagi di tempat yang sama atau mau di tempat yang lain juga tidak apa-apa ya ditepuk begitu dengan kalau dia punya cincin ada di tangannya atau di jarinya pada pukulan kedua ini wajib dicopot cincinnya wajib dicopot bukan bukan bukan di, bukan dianjurkan tapi wajib dicopot tapi pada pukulan pertama tadi kalau ada cincin di jarinya sunnah dicopot pada pukulan pertama untuk wajah adapun pada pukulan kedua maka wajib untuk dilepas ya wajib untuk nazak untuk dilepas nah, dalam arti kata di sini dikatakan thumma yulsik zuhura asabi'ihil yumna bi butuni asabi'il yusra bi haitsu la yujawizu atrafal anamil min ihdal min al musabbihati min al ukhra. Cara daripada bertayamum, caranya. Bagaimana caranya bertayamum? Begini. Jadi ini pasir yang mengandung debu yang suci. Kita pukul kentangan kita. Nawaitus tibahata fardhis salah. Usapkan cukup ya sekali dalam tayamum tidak diminta untuk dua kali tiga kali tidak diminta wudhu diminta dua kali tiga kali tapi kalau dalam tayamum cukup sekali usap saja pukulan kedua kalau ada cincinnya wajib dicopot cincinnya masukkan kantong dulu tepuk begitu nah, kemudian bagian tangan kita yang kiri ini kan ini kan ada debunya di sini ada debunya di jari kita ada debunya, di telapak tangan kita juga ada debunya. Antara jari dengan jari dipertemukan dulu begini. Dipertemukan begini, kemudian diarahkan ke bawah, terus usapkan sampai ya. Kemudian telapak tangan arahkan kepada perut daripada sa'id, perut daripada e, lengan kita arahkan nanti ibu jari bertemu dengan ibu jari. Nah, begitu. Ya. Adapun yang tangan kita yang kanan untuk mengusap bagian tangan kita yang kiri. Sama, syaratnya seperti tangan kita yang kanan tadi. Gitu. Bagian perut telapak tangan itu menuju kepada perut lengan. Kemudian sampai daripada ibu jari bertemu dengan ibu jari. Maka selesailah kita bertayamum. Ini cara bertayamum caranya seperti itu. Tidak bertayamum itu dengan sampai lengannya gini saja, tidak. Ada memang pendapat begitu. Cuman yang afdal dan yang dipilih oleh madhab kita Imam Syafi'i adalah sampai di atas siku-siku sebagaimana kita berwudu. Cuman tidak diminta berulang kali. Kalau berwudu diminta kita berulang kali. Dalam tayamum tidak gitu ya. Kemudian begitu. Kema eh, wa gharadu taklif tahsilul isti'ab ilal mirfagaini batin wahida. sebetulnya yang diminta itu dalam tayamum itu pokok pasir tadi yang mengandung debu tadi debu yang suci tadi itu itu hendaknya dia arahkan sampai pada mirfagen mirfagen itu adalah siku-siku bila itu memang memungkinkan dikatakan begitu fa'in asura alaihi dhalika jika hal itu tidak memungkinkan karena sulit bisa jadi dia mungkin orangnya besar badannya atau mungkin lengannya panjang dia. Sehingga dia untuk mengarahkan begitu dikira sama dia, oh ini tidak cukup ini pasir untuk tangan begini saja, sementara lengan saya segini panjangnya. Sehingga sehingga kalau dirasa untuk dirinya itu tidak memungkinkan untuk dia usapkan pada tangannya dia karena tangannya besar, maka dikatakan fala baksa, maka boleh, tidak apa-apa an yastawiba ini waziyadah dia boleh menambah dua kali tepuan mestinya kan dua kali tepuan satu untuk wajah yang dua adalah untuk lengan tangan, tangan kanan dan lengan tangan kiri tangan kiri sampai siku-siku kalau memang itu dirasa kurang boleh sekali lagi untuk nambah begitu kalau memang dirasa kurang tapi saya kira mungkin sudah cukup kalau sudah dua kali dua kali pukulan itu begitu Wa idza shalla wa bihil fardha, jika ia ingin salat fardu, falahu an yatanafala kaifa syaa. Dengan satu tayamum, seseorang yang ingin sholat fardu, dia hanya diizinkan untuk satu sholat fardu. Kalau untuk tayamum. Dan dia boleh mengerjakan sholat sunnah berapa rakaat boleh. Masalan, waktu Ramadan saya sakit atau saya tidak mendapatkan air karena saya mungkin di daerah yang jarang ada air masalah begitu kemudian saya bertayamum dengan syurut-syurut yang disebutkan oleh Fuga kemudian saya bertayamum saya mengerjakan sholat isya kemudian ba'diyatul isya kemudian tarawih hingga 20 rakaat plus witirnya dengan satu tayamum apakah boleh? boleh, tidak apa-apa yang penting dikerjakan untuk satu sholat fardu saja Adapun untuk sholat sunnah boleh hatta sekian rakaat boleh Fugaha mengatakan hatta sampai seribu rakaat boleh untuk satu tayamum ya itu diantaranya seperti itu kemudian dikatakan di sini fayam bagi an yu'ida tayamum lithaniyah jika dia fa'in jama'a baina faridhataini fayam bagi an yu'ida tayamum lithaniyah kalau seseorang ingin menjamak sholat jamak takdim atau jamak takhir karena dia di musafir ya dia di perjalanan dia ingin menjamak sholat zuhur dengan asar di jamak atau maghrib dengan isya di jamak takdim atau takhir takdim itu isya dikerjakan di waktu maghrib atau asar dikerjakan di waktu zuhur itu namanya takdim kalau takhir adalah zuhur dikerjakan di waktu asar atau maghrib dikerjakan di waktu isya itu namanya takhir ini hanya diberikan rusuh sama agama buat musafir ini namanya sholatul musafir ya sholatul musafir dengan syurut-syurut yang sudah kita nanti ada semua di sini nanti dengan syurut-syurut yang sudah memenuhi kriteria diperbolehkannya menjamak dan diperbolehkannya mengambil rusuh dalam hal sholat tersebut apabila ingin, orang ingin melakukan dua sholat dengan hukum jamak tadi itu jamak takdim atau takhir bagaimana Ustaz? saya habis sholat duhur ingin melakukan sholat asar apakah saya harus tayamum lagi wajib tayamum tidak boleh inti mengerjakan sholat duhur lantas sholat asar dengan tayamum tidak sah sholat asarnya tidak sah sholat duhurnya yang sah maka kalau untuk ingin melakukan sholat asar wajib tayamum lagi wajib hukumnya bertayamum lagi begitu pula maghrib dengan isya setelah mengerjakan sholat maghrib untuk mengerjakan sholat isya wajib tayamum lagi ya dikatakan wahakadha yufarridu kulla faridatin bitayammumin wallahu alam itulah kata Imam Ghazali bahwa setiap satu tayamum diwajibkan untuk satu sholat fardu saja tidak boleh tidak ya tidak boleh kemudian dikatakan ehm, bismillahirrahmanirrahim al-qismu tsalits fi an-nadhafati wat-tanzifi 'anil fadalati adh wa hiya naw'ani awsakhun wa ajza'un النوع الأول الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية الأول ما يجتمع في شعر الرأس من من الدرن والجمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عنه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدهن الشعر ويرجله غبا ويأمر به ويقول عليه السلام ادهنوا غبا وقال عليه الصلاة والسلام من كان له شعرة فليكرمها أي ليصنها, ليصنها عن الأوساخ ودخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال أما كان لهذا دهن يسكن به شعره Sumaga la yadkhulu ahadukum ka'anahu syaitan. Dikatakan bahwa yang ketiga dari bentuk taharah yang ketiga adalah kebersihan badan. Kebersihan badan an nawafah namanya, kebersihan. Kebersihan dan watanzif membersihkan anil fadhalatidh dhahirah dari kotoran-kotoran yang tampak. Dari kotoran-kotoran yang tampak. Wahya nau'an, kotoran itu dibagi dua ada ausah, ada ajza. Ausah adalah kotoran yang menempel di badan kita yang datangnya dari luar. Ada namanya ausah. Kotoran yang nempel pada badan kita yang datangnya dari luar, dari debu, dari pasir, dibawa sama angin. Entah itu apa, pokok kotoran tersebut datangnya dari luar menempel ke badan kita itu disebut dengan ausah ya sehingga badan kita kotor yang kedua adalah ajza ajza adalah kotoran yang menempel pada badan kita namun datangnya dari badan kita sendiri namun datangnya dari badan kita sendiri apa contohnya keringat keringat ini kalau sampai kemudian dia tidak bersih, dia bersihkan maka ini akan bertimbun keringat tersebut dan akan menjadi satu bentuk bercak-bercak hitam pada badan kita contoh kecil saja di dalam kuku kuku seorang petani atau kuku seorang yang bekerja pada tanah bercocok tanam kukunya akan kotor dan kotornya kuku tersebut kalau dia untuk wudhu menghalangi daripada air wudhu yang masuk ke dalam badannya sehingga harus dia bersihkan semampunya tidak perlu dengan sampai dalam-dalam semampunya saja dia bersihkan adapun apabila kuku tersebut terbentuk daripada keringat kita nah, itu lain perkara kuku yang terbentuk daripada keringat kita maka sunnah untuk dibersihkan sunnah untuk dibersihkan saat kita berbudu, karena badan kita timbul dari badan kita sendiri ajak namanya ya an awal an awal al ausah war rutubat al-mutarasyihah wa hiya yang pertama adalah kotoran-kotoran dan basah-basahnya keringat kita al-mutarasyihah yang menempel pada badan kita sehingga bertimbun itu ada delapan macam kotoran itu ada delapan macam pada badan kita nah, kalau kita tidak membersihkan kan Rasul mengatakan inna dina asasun ala nadhafah ada satu pepatah mengatakan an-nadhafatu minal iman ini bukan hadis cuman pepatah ini an-nadhafatu minal iman kebersihan itu adalah sebagian daripada iman maka dikatakan juga ada hadis yang lain bahwa at-tahuru miftahul iman ada bahwa riwayatin ukhra at-tahuru miftahus salah kebersihan itu adalah kunci daripada iman dari riwayat lain bahwa kebersihan itu adalah kunci daripada salat yang pertama mayastami fi sya'rir ra'si yang pertama adalah yang terkumpul pada rambut manusia Kira-kira apa yang terkumpul pada rambut kita ini? Terkumpul pada rambut manusia minat daran wal gumal Dari maaf, ketombe. Ya, ketombe itu. Jadi telurnya daripada kutu itu, daran. Kotoran rambut wal gumal kutu rambut. Tumo kalau orang sudah bilang. Terkumpul pada rambut kita seperti itu, fatanzifu anhu mustahabun Agama mengatakan bahwa membersihkan rambut kita dari itu semua hukumnya adalah sunnah. Sunnah hukumnya. Bil ghusli dengan cara mandi, disampo. Watarjil dengan cara disisir. Dijumkati, ya. tadhin dengan cara diminyaki rambut kita izalatan li anhu agar supaya tidak tampak bahwa kita itu manusia muslim atau hamba Allah mukmin dalam keadaan kusut dalam keadaan buruk wajah kita rambut kita nah, itu Rasul tidak mau Rasul menghendaki bahwa kita orang muslim orang mukmin harus betul-betul bersih betul-betul rapi betul-betul tertib betul-betul menjaga kebersihan dirinya karena itu termasuk daripada iman Wa kana sallallahu alaihi wasallam dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahinu sya'ra. Beliau meminyaki rambutnya sendiri. Rambut Nabi Muhammad itu ketel. Sehingga dalam satu riwayat rambut Rasulullah itu seperti rambut kita tiga helai. Itu satu helai rambut Rasulullah. Jadi ketel betul. Rambut kita kalau dipegang itu tiga helai, dicabut tiga helai, itu sama dengan dengan satu rambut Rasulullah. Jadi betul-betul lebat rambutnya Rasulullah ini tebal sekali ya dan rapi beliau yudahinu sya'ra beliau minyaki rambut itu wa dia sisiri rambut Rasulullah itu disisiri oleh Rasulullah wa yurajiluhu ghibban dan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminyakinya tidak setiap hari diminyaki sama Rasulullah selang-seling hari berhari tapi berselang-seling jadi masalah Rasulullah meminyakinya di hari Senin, di hari Selasa tidak, di hari Rebu dia minyaki. Hari Rebu dia minyaki, kemesnya tidak, Jumat dia minyaki. Itu riban namanya. Jadi tidak selalu. Maka dikatakan dalam hadis itu dikatakan zur riban tasdad hubban. riban tasdad hubban berziarahlah atau bersilahlah atau berturahmilah ke tempat saudaramu tapi jangan tiap hari selang-seling kadang dijarang-jarangi sedikit tazdad hubban maka akan timbul rasa kangen rasa cinta nanti nek tiap hari ziarah bosen nanti tapi kadang selang-seling Senin ziarah Selasa pray rebu ziarah Kemis pray dulu Jumat ziarah tazdad hubban akan timbul rasa kangen nanti ya Kemudian wayak murubihi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar kita meminyaki rambut kita dan menyisir rambut kita. Diperintahkan sama Nabi. Wayagul alaihi salam bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya idahinu ribban Idahinu ribban minyaki rambutmu itu berselang-seling jangan tiap hari dan juga jangan sama sekali tidak sama sekali jangan Idahinu ribban rambut kita diminyaki Bahkan dalam satu riwayat fikih itu mengatakan Rasulullah tidak meminyaki rambutnya saja, bahkan beliau minyaki seluruh badannya. Dikatakan apa tujuannya Rasul meminyaki seluruh badannya? Yunasyatul badan, bertambah badan itu tambah giat, tambah kuat, tambah bersemangat. Itu kalau diminyaki badannya. Jadi badan sendi-sendi yang kaku tadi ini menjadi lunak lagi. Menjadi halus lagi. Ya, Wagala alaihi salatu wasalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Maka lahu sya'ratun falyukrimha." Siapa-siapa di antara kalian yang punya rambut, hendaknya dimuliakan rambutnya. Maksudnya dimuliakan bagaimana? Ya tadi, diminyaki, dimandii, diberi sampo, kemudian disisiri yang rapi. Nah, itu sama dengan memuliakan rambut kita. Wal yukrimha. Ai liyasanaha anil ausakh artinya adalah dijaga rambutnya jangan sampai ada kotoran-kotoran yang ada menempel di rambut kita kadang-kadang ada orang yang berkutu begitu hingga kalau tercium bau rambutnya innalillahi wa inna ilahi rajiun ya sangat sekali wadakhala alaihi rajulun pernah pada satu saat ada seorang laki-laki masuk ke tempat Rasulullah beliau hadir atau beliau bersilaturahmi kepada Nabi sa'ir ra'si rambutnya dalam keadaan dawul-dawul dalam keadaan rambutnya tidak rapi begitu seperti anak muda sekarang ya rambutnya dalam keadaan tidak tertata rapi asy'aful lehyah lehyahnya pun atau jenggotnya pun dalam keadaan kusut tidak dia sisiri Rasulullah SAW punya jenggot panjang tapi saat beliau sisiri disisiri oleh Rasulullah SAW bahkan disisiri dengan tangannya begini jenggotnya Rasulullah di disisiri sama beliau Ash'athul lihya fagala kemudian Rasulullah saw Alaihi Wasallam berkata kepada pemuda tadi yang datang dalam keadaan tidak sempurna bentuk badannya dan rambutnya kemudian dalam keadaan seperti itu dikatakan li hadza duhnun yusakkinu bihi sya'rah Rasul mengatakan apakah tidak ada dari sahabat-sahabatku yang punya minyak untuk supaya minyak tadi dipakai sama laki-laki ini dan dia bisa rapikan rambutnya apa tidak ada yang punya? Kata Rasulullah. Sumagalah. Kemudian Rasul eh, melanjutkan hadisnya. Yadkhulu ahadukum ka'anahu syaitan. Seakan-akan salah seorang di antara kalian yang masuk kepada aku hari ini adalah seperti syaitan yang masuk. Jadi Rasul nyinggung <laughs> orang ini. Jadi kemudian orang tersebut bangun dan kemudian dia cari sisir atau dia cari minyak, dia minyaki dan kemudian dia sisiri, dia bersihkan badannya, dia datang sama Rasulullah baru bangga Rasulullah. Nah, begini caranya ya Athani yang kedua mayajtami'u fil wasakh fi ma'atifil udhun yaitu harus dibersihkan atau sunnah dibersihkan sesuatu yang terkumpul pada sela-sela atau pada lipatan-lipatan telinga di bawah telinga sini atau di dalam telinga sebelah yang zahir begini yang batin tidak wajib dibersihkan yang batin yang sunnah dibersihkan itu yang bentuk yang zahir begini yang batin tidak dianjurkan yang batin justru kalau dia malah merusak dirinya atau menyakiti dirinya dihukumi haram hukumnya tapi kalau ada memang bisa dibersihkan dengan alat atau dibersihkan dengan kapas atau dibersihkan dengan selama itu tidak menyebabkan dia sakit tidak menyebabkan ada mabarat lain tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah kemudian al-mashu yuzilu ma yadharu minhu wa ma yastami'u fi ga'ri sammah dikatakan bahwa sunnah untuk membersihkan bagian-bagian lipatan telinga yang bagian dalam ini tapi yang zahir yang bagian zahir yang luar kan yang bagian telinga ini daun telinga ini adapun bagian yang dalam dalam daun telinga ini sunnah juga dibersihkan ma zahara saja apa yang tampak saja wa ma yastami'u fi ga'ri sammah dan apa-apa yang terkumpul ada bagian dalam lubang telinga dalam lubang telinga ambil kapas matalan katembat atau apa gitu dibersihkan cukupnya saja tidak perlu sampai kemudian didalamkan begitu hingga sampai akhirnya gendang daripada telinga kita lepas atau pecah nah, tidak perlu begitu fayam bagi an yunadzifa birifgin indal khuruji minal hammam kata Rasulullah hendaknya soyukyanya manusia muslim itu membersihkan dengan cara yang halus Imadiyanduki atau dengan cara apa dihanduki begitu endal khuruji minal hammam ketika dia keluar dari kamar mandi hammam itu di zaman Rasulullah bukan seperti kita begini hammam itu di zaman Rasulullah saw Alaihi hammam itu adalah air genangan yang uh, rasanya anget itu hammam namanya jadi kalau kita di sini masalah kolam renang begitu kolam renang tapi anget airnya sehingga untuk ngerendam dirinya itu namanya hamam untuk bersih badan itu nah, sementara hamam pada saat zaman sekarang ini khususnya di Indonesia sulit kita dapatkan hamam sehingga namanya hamam itu seperti ini WC ini namanya hamam akhirnya dibilang ini hamamat sudah jadi WC sudah jadi padahal tidak begitu hamam itu adalah untuk mandi kamar untuk mandi ya maka dengan cara membersihkan badannya dengan cara yang halus dengan cara yang lunak jangan terlalu kasar dibersihkan begitu dengan sabun atau dengan apa itu kayu apa itu dengan gambas atau dengan serat kelapa begitu dibersihkan yang tujuannya adalah untuk menghilangkan ausah badan kotoran-kotoran badan kita Nabi memperhatikan ini agama kita memperhatikan agar supaya kita lebih bersih begitu fa inna kasrata dzalika bima tadurru bisam'i karena orang yang terlalu terkumpul banyak kotoran yang ada di dalam telinganya madarat buat pendengaran sehingga dibersihkan sedikit demi sedikit tidak perlu dengan kemudian sampai dengan besi atau dengan apa itu ya nah, tidak nah, boleh begitu yang ketiga mayastami'u fi dakhil anfi apa yang terkumpul pada bagian dalam hidung ya minar rutubat al munagidah al multasigah bijawani bihi baik yang terkumpul dalam hidung itu bentuknya adalah bentuk apa orang Jawa bilang mengatakan umbel lendir begitu ya nah, itu dibersihkan dengan cara yang me yang memang bentuk menempel di dalam kotoran di dalam hidung tersebut tidak bisa dihilangkan dengan cara apapun dengan alat tidak bisa dengan ini tidak bisa maka dengan cara bagaimana dikatakan wa yuziluha bil istinsyaki wal istintar ini cara Islam sudah yang paling bagus Cara Islam adalah dengan cara membersihkan, memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya. Itu bersih dengan sendirinya hidung kita. Masukkan air ke dalam hidung, disedot sedikit, kemudian dibersihkan. Ditarik begitu dengan tangan kiri. Itu bersih dengan sendirinya. Bersih dengan sendirinya. Arabe yang keempat adalah mayastami'u anil asnan apa yang terkumpul pada sela-sela gigi kita asnan Watarfil asnan minal galah atau bagian-bagian yang ada pada depan gigi kita minal galah dari bentuk-bentuk atau lipatan-lipatan daripada gigi kita yang berwarna kuning. Orang Jawa mengatakan gudal. Ya. Kuning, bentuknya kuning itu berbau. Orang kalau bicara kalau dia bentuknya giginya kemudian tidak dibersihkan kan ada baunya. Ya. Fayuziluhu as-siwak wal madmadah dibersihkan dengan cara bersiwak atau dengan cara berkumur-kumur berkumur-kumur kemudian wagat zakarnahuma ini sudah kami sebutkan di depan kata Imam Ghazali al khamis yang kelima mayat stami'u fil lihyah apa yang terkumpul kotoran tersebut dari jenggot kita minal wasah dari kotoran-kotoran tersebut wal gummal barangkali mungkin ada kutunya di jenggot itu karena jenggotnya lebat harus dibersihkan idalam yata'ahad jika dia memang tidak bisa nyisiri jenggotnya nah, dikatakan bahwa dalam satu bentuk namanya eh, karangan Al-Habib Alawi saat Al-Idrus itu di itu disebutkan bahwa seorang laki-laki jangan selalu banyak nyisiri jenggotnya ya seperti Rasulullah SAW itu nyisiri jenggotnya kan berselang-seling berselang-seling jangan tiap hari disisiri jenggotnya katanya kalau terlalu banyak nyisiri jenggotnya sedih hatinya menyebabkan ham ham ham menyebabkan sumpek sedih hatinya jadi selang-seling misirnya selang-seling ya tiga hari sekali dua hari sekali begitu selang-seling satu hari demi satu hari tidak apa-apa wa yustahabbu izalatu dzalika bil ghusli wa tasrihi bil mushti dikatakan sunnah menghilangkan kotoran-kotoran pada jenggot kita ini tadi dengan cara menghilangkannya dengan mandi dicuci begitu watasrihi bil mushti atau disisir dengan sisir tadi ribban wa fil khabaril masyhur dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur yang terkenal annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dahulu la yufariguhul mushtu wal midra wal mir'ah fi safarin wala hadar Dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpisah dirinya dari sisir baik sisirnya itu bentuknya geret-geret begitu atau sisir yang bentuknya seperti sisir apa e, serit bentuknya sisir serit itu midro namanya ya kalau musyud adalah sisir yang bentuknya adalah jarang-jarang tapi jangan bersisir kata Hal Habib Saad jangan bersisir dengan sisir yang lubang jangan gigi sisir tersebut di sini ada giginya di sini ada giginya tengah ada giginya itu jangan namanya sisir berlubang itu termasuk juga ngurangi rizki nanti ya kalau ada sisir yang kemudian banyak begitu rapi begitu tertata rapi gigi gigi sisir tersebut pakai enggak apa-apa tapi kan ada sisirnya orang yang sudah terlalu lama sehingga ada yang patah gigi sisir tersebut buang jangan digunakan untuk berjungkat atau bersisir karena bisa menyebabkan seretnya rizki kata Habib Sa'ad Ali Drus begitu itu kemudian Rasulullah SAW tidak pernah berpisah dirinya dari sisir kemana-mana bawa sisir Rasulullah wal mir'ah cermin bawa cermin Rasulullah la fi safarin wala fi hadar tidak dalam perjalanan juga tidak dalam kotanya selalu ada pada Rasulullah di kantong Rasulullah jadi jubah Nabi itu di belakangnya ada kantongnya di mana di situ buat meletakkan sisir kemudian kaca dan juga Musa Musa itu adalah pisau cukur migrat juga Rasul kadang-kadang membawa juga gunting untuk merapikan daripada jenggotnya merapikan daripada hal-hal yang harus diarapikan kumis Rasulullah SAW berkumis Rasulullah nah, kumis tersebut beliau gunting sampai merah bibirnya Rasulullah itu tampak nah, bahkan beliau mengisyaratkan bahwa kalau menggunting ini syarif ini guntinglah sampai di atas bibirmu ini ya guru-guru kita masyayikh kita mengatakan bahwa Jangan kau biarkan kau punya kumis itu menutupi humratus syafah. Merahnya bibir yang atas ini. Karena ini bisa menyebabkan daripada doa kita tidak digabulkan sama Allah. Ya. Ini humratus syafah ini digunting saja ini kumisnya sampai di atas bibir. Ya, biarkan dirapikan. Yang penting itu rapinya ya. Mau rapi itu lebih bagus. Kemudian ikhwan yang dimulakan Allah wahya sunnatul Arab. Ini dikatakan ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Arab saat itu. Wa fi khabarin gharibin annahu sallallahu alaihi wasallam dalam satu dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasrahul lihya fil yaumi marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan lihyahnya, membersihkan lihyahnya, menyisir lihyahnya di dalam satu hari itu dua kali. Dia sisir begitu, dirasa kurang disisir belakangnya. Jadi menyisirnya itu dari arah depan disisir, kemudian dari belakang juga disisir sama Rasulullah. Lahyah beliau begitu. Bahkan dikatakan bahwa jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di dadanya sini, sampai di dadanya sini jenggot Rasulullah SAW. Bahkan lebar daripada jenggot Nabi Muhammad itu sama dengan panjang jenggotnya Nabi Muhammad. Jadi lebarnya sama panjangnya sama. Tapi dirapikan sama Rasulullah. Beliau berlehyah dengan lehyah yang sangat rapi sekali dan dan sangat betul-betul uh, orang memandangnya itu indah begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathal lihyah. Lihyahnya lebat. Lebat lihyahnya Rasulullah. Wa kadzalika kana Abu Bakrin wa kana Utsman tawilal lihyah. Ragigaha wa kana Aliun aridhal lihyah. Wa qad mala'at ma baina mankibai Dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya lebat. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar jenggotnya lebat tapi jarang-jarang. Tipis. Jenggotnya Sayyidina Abu Bakar dan jenggotnya Sayyidina Utsman ini tipis. Tapi le uh, eh, eh, panjang, lebat begitu ya, tapi tipis. Dalam arti kata tawilal lihyah ragigah panjang tapi tipis, tidak selebat Rasulullah Wa kana Aliun aridul lihya. Adapun Sayyidina Ali jenggotnya itu atau lehyanya tadi itu melebar. Sayyidina Ali lebih banyak, ya. Wagat malaat ma baina mangkibeh bahkan sampai pada hampir pada batas jenggot tadi ini memenuhi berdiri jenggot Sayyidina Ali hingga memenuhi sampai ke pundaknya beliau. Tapi ya artinya dalam arti kata jenggotnya beliau itu lebat begitu. Ya, hampir memenuhi daripada uh, tempatnya beliau kalau buat nyukur jenggotnya. Wa fi haditsin aghrab minhu, ada satu hadis Rasulullah SAW yang lebih daripada itu yang menerangkan Galat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ijtama'a qaumun bi babi sallallahu alaihi wasallam." Pernah pada suatu saat ada beberapa kelompok manusia berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah. Fakharaja ilaihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka jadi Nabi itu rumahnya ada di sebelah masjid. Beliau bangun dekah, tahu dekah? Dekah itu semacam dingklik begitu. Semacam serambi. Nah, serambi itu untuk tempat tamu-tamunya Rasulullah. Biasa dekah tersebut ada di belakang rumah Rasulullah. Jadi kalau ini masjid, kemudian rumah Rasulullah SAW sebelah kanannya, begitu kamar Rasulullah ya, sebelah kanannya, Nah, di belakang kamar Rasulullah saw ini ada semacam serambi. Sampai sekarang ada serambinya itu. Kalau antum ziarah ke Madinah sana akan tahu serambinya Rasulullah. Serambi tersebut untuk bertamu. Rasulullah SAW kalau kedatangan tamu sahabat-sahabatnya duduknya di situ. Ada tempat duduk Rasulullah di situ. Beliau bersandar di situ sehingga sahabat-sahabatnya berkeliling kepada Rasulullah. Nah, termasuk maka di situ disebut dengan juga orang Madinah mengatakan bahwa itu adalah ashabus sufah tempatnya para sufi sahabat-sahabat Rasul seperti Abu Hurairah ya yang sufi sufi itu adalah orang yang tidak makan kecuali apa yang ada orang yang meninggalkan dunia tidak pakai baju kecuali yang beliau pakai tidak lebih daripada itu itu sufi namanya orang-orang sufi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu tidurnya di tempat tersebut dekah itu di serambi Rasulullah SAW lah beliau ada di situ ketika Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa kelompok sahabat-sahabatnya Rasul kemudian keluar menemui mereka faraaituhu yatla'u fil habbi yusawi min ra'sihi wa lihyatihi kemudian aku lihat pada jenggot Rasulullah SAW itu ada sesuatu yang turun dari jenggot Rasulullah itu seperti biji seperti biji yang keluar Nah, itu dikatakan apa? Dikatakan bahwa Rasulullah saw akan bertemu dengan sahabatnya berwudu. Beliau berwudu, tapi tidak beliau anduki, tidak beliau usap, sehingga air yang netes tadi itu melalui sela-sela jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biji yang keluar, seperti tetesan-tetesan tadi itu disangka sama Siti Aisyah seperti biji yang rontok, begitu. Filhabi Yusawi min ra'sihi wa Rambutnya, jenggotnya tadi ini basah dengan air wudhu tadi itu bekas air wudhu netes-netes. Halnya seperti biji-bijian yang keluar. Bening begitu, seperti mutiara. Fagultu alu dzalika ya Rasulullah? Dikatakan aku bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa kalau aku kan begini ya Rasulullah?" Kau bertemu dengan sahabatmu, kau mandi. Jadi Rasulullah mandi. Mandi, menyisiri rambutnya, kemudian dibiarkan dalam keadaan basah begitu ya kemudian sampai sampai netes-netes begitu ya dipegang sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah mengatakan awataf alu dzalika ya Rasulullah kenapa kalau lakukan begini ya Rasulullah Rasul mengatakan fagala na'am iya aku lakukan begini sengaja memang aku lakukan begini innallaha yuhibbu min abdihi an yatajammala li ikhwanihi idza kharaja ilaihim karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang berhias untuk teman-temannya atau untuk orang lain kalau saat mereka keluar menuju ke tempat mereka. Jadi Allah taala senang melihat hambanya kalau dia berhias tapi bukan untuk orang lain, untuk Allah taala yang tujuannya adalah supaya orang lain menyangka bahwa Islam itu adalah tidak tidak kusut, Islam itu tidak kumal, Islam itu adalah orang-orang yang rapi, orang-orang bersih orang-orangnya itu tertib orang-orangnya itu bisa mengetahui tentang kebersihan badan supaya ada persepsi seperti itu supaya tidak dia oh ini orangnya kusut ini orangnya tidak pernah bersihkan badan bahkan berbau badannya barangkali ini tidak disukai sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala cinta suka kepada hambanya yang berhias diri untuk saudara-saudaranya saat mereka keluar untuk menuju ke mereka kepada saudara-saudaranya wal jahil orang yang bodoh Rubbama yazunnu barangkali menyangka orang yang jahil, orang yang bodoh tidak ada ilmunya. Rubbama yazunnu barangkali dia menyangka anna dzalika min hubbit tazayyun linnas. Barangkali dia menyangka ada prakira, ada praduga yang salah bahwa orang ini datang menuju ke temannya adalah tujuannya adalah berhias untuk manusia. Ah, salah. Bukan berhias untuk manusia, tapi berhias untuk Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala tapi menuju kepada mereka itu adalah memang sepantasnya begitu haknya muslim kepada muslim haknya muslim kepada orang lain bahkan bukan selain kepada muslim sendiri Islam menganjurkan kita untuk berhias Masalah kita mau datang ke kondangan berhias dengan pakaian yang rapi untuk pakaian yang pantas untuk kita pakai saat kita pergi ke kondangan selama itu tidak ada kemaksiatan di dalam kondangan tersebut ya Giasan ala akhlaki ghaire, nah, menggiaskan kepada akhlaknya orang selain orang Islam. Nah, selain orang Islam, akhlaknya bukan akhlak Islam dia. Dia berhias untuk orang lain. Wa tashbihan lil malaika bil haddadin wa Bahkan dengan prasangka bahwa ini adalah menyangka dirinya seperti malaikat-malaikat Allah Ta'ala saja ini mau rapi dirinya malaikat-malaikat kan bersih badannya mau rapi mau membersihkan badannya mau menyerupai malaikat-malaikat Allah Ta'ala haihata sungguh sangat jauh kemungkinan daripada itu bukan itu yang dimaksud dalam agama berhias karena Allah Ta'ala menuju ke tempat teman-temannya disangka bahwa dia adalah orang-orang yang eh, yang bersih melihat dengan dalam keadaan bersih Fakat kana sallallahu alaihi wasallam makmuran berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala untuk berdakwah. Wa kana min wadhaifihi an yas'a dan wazifah tugasnya Rasulullah saw. Alaihi Wasallam beliau berusaha fi ta'zimi amrihi nafsihi fi gulubihim Rasulullah saw. Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada kita umat-umatnya agar kita lebih juga mengindahkan hati kita dan lebih memberikan kebersihan kepada hati kita daripada badan kita juga badan dibersihkan iya dengan mandi betul disisiri naam sahih itu ya sangat dibenarkan tapi jangan zahir saja yang kita rapikan justru ta'zim amrin linafsihi atau ligulubihi itu jauh lebih utama perkara yang yang lebih disandarkan atau perkara yang lebih diperhatikan oleh agama adalah merapikan hati kita dibersihkan maknanya hati kita ya dari kotoran kaila tazdarihi nufusuhum supaya jiwa-jiwa mereka itu atau orang-orang yang memandang diri kita orang Islam itu tidak mengejek orang-orang di luar Islam ini kan sekarang pada saat ini khususnya umumnya pada saat ini mereka itu kalau melihat orang Islam kurang mereka sukai dengan pandangan mereka yang zahir, mereka akan mengejek. Tuh lihat saja orang Islam, tidak rapi mereka. Lihat kami semuanya adalah orang-orang yang rapi. Sehingga diejek oleh lisan mereka. Lah, ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Hendaknya orang Islam itu merapikan badannya yang zahir dan merapikan hatinya. Dalam arti kata membersihkan hatinya. Ya, kemudian terakhir wa yuhassinu suratahu fi ayunihim. Kemudian dia perbaiki zahirnya. Kalau dia laki-laki, masalan kumisnya dalam keadaan kurang bagus, digunting. Jenggotnya kurang rapi, dirapikan, di sisi ini dan kemudian yang perlu digunting, digunting, dirapikan. Rambut yang kelihatannya mungkin kurang rapi, sisiri kemudian rapikan kalau memang perlu dipotong dipotong secukupnya wa yuhasinu suratahu kemudian dia perbaiki bentuknya fi ayunihim supaya mata mereka itu kaila tastasghiruhu ayunuhum fayunfiru dhalihim dzalika supaya mata mereka itu tidak mengejek kita sehingga mereka akan lari dari kita coba bayangkan saja kalau orang Islam itu tidak rapi dan kemudian ngelomprot orang Jawa bilang kusut kumal begitu kita begitu datang kepada mereka dengan bau badan yang sangat busuk sekali atau tidak enak bau badannya sehingga datang kepada orang-orang seperti itu akan kita dakwahi mereka akan lari tapi lihat Rasulullah SAW para sahabat Rasulullah SAW para tabiin para salihin mereka apabila berdakwah sebelum mereka berdakwah mandi dulu Sayyidina Imam Malik eh, radhiyallahu taala anhu imam dari hijrah sebelum bertemu dengan tamunya mandi dulu beliau Sampai beliau mandi selesai pakai minyak wangi, bertemu dengan tamunya duduk minta tanya apa. Sehingga tamu tersebut tidak enggan untuk dekat sama Sayyidina Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Nah, seperti itu ikhwani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita kebersihan hati, memberikan kepada kita insyaallah pemahaman dalam ilmu agama sehingga kita dapat insyaallah dapat membersihkan jawareh kita, dapat membersihkan zahir dan batin kita dengan sebersih-bersihnya dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menuntun ke jalan Al-Qur'an ke jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama amilin orang ulama yang mengamalkan ilmunya orang-orang salihin yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit segala kotoran-kotoran hati dan semoga Allah taala memanjangkan umur kita ma'asihah wal afiyah dilibatkan dengan rizki